Dan minta tolonglah kepada Allah Azza wa Jal. Dan jangan pesimis. Jangan merasa tidak mampu. Dan apabila kamu ditimpa sesuatu musibah, jangan mengatakan kalau seandainya aku berbuat demikian, tentu akan demikian dan demikian. Tapi katakanlah qadarallahu wa masyafa'al. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan lakukan. Sebab kalimat seandainya dan seandainya bisa membuka pintu-pintu amal syaitan. Kaum muslimin rahimakumullah, riwayat ini atau hadis ini disebutkan oleh para ulama sebuah hadis sebuah sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam jami' nafi' muhtawin ala sa'atati dunya wal akhirah sebuah hadis yang mencakup yang bermanfaat, hadis yang mengandung penjelasan tentang kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagi orang-orang yang melaksanakan isi kandungannya. Dalam riwayat ini kaum muslimin rahimakumullah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menganjurkan kita memerintahkan kita kaum muslimin untuk senantiasa bersungguh-sungguh melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Menjadi muslim yang bermanfaat, menjadi muslim yang selalu mengerjakan yang bermanfaat. Perkara yang bermanfaat ada dua macam. Yang pertama ialah al-umur an-nafi'ah tata'allaqu bid-din. Perkara-perkara yang bermanfaat terkait dengan agama kita. Dan yang kedua, umurun nafi'ah tata'allaqu bid-dunya. Perkara-perkara yang bermanfaat yang terkait dengan dunia kita. Agama atau dunia. Demikian disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam syarah hadis. Ini menunjukkan bahwasanya Islam agama yang mulia, agama rahmah, agama yang betul-betul memperhatikan kemaslahatan pemeluknya dari semua sisi. Tidak hanya sisi agama mereka, ukhrawi mereka, tetapi juga dari sisi dunia mereka. Kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan Islam, Islam itu datang membawa kemaslahatan dunia dan kemaslahatan agama. Islahuddin wa dunia. Kemaslahatan agama, kemaslahatan dunia. Tidak semata-mata agama lupa dengan dunianya. Juga tidak semata-mata dunia mengabaikan akhirat dan agamanya. Tidak. Selalu bergandengan dua perkara tadi. Ada agama, ada dunia. Dunia dicari untuk kepentingan agama, untuk kepentingan akhirat. Di antara contoh dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Al-Jumuah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Wahai orang-orang beriman apabila telah dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat maka bergegaslah kalian untuk zikir kepada Allah, mendengarkan khutbah dan sholat, dan tinggalkan jual beli. Tinggalkan jual beli. Itu lebih baik bagi kalian apabila kamu semuanya mengetahui kemanfaatannya. Di sini kita perhatikan Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita kaum muslimin ketika datang waktunya salat Jumat datang waktunya untuk beribadah, perbaikan agama, diperintahkan untuk tinggalkan dunia. Fokus ibadah. Tidak berhenti. Allah mengatakan setelah itu. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ Dan apabila telah selesai sholatnya, silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini dan carilah keutamaan fadilah dari Allah yakni rezeki rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa taala selesai Jumatan dipersilakan untuk mengais rezeki ini dunia dunia dipersilakan untuk mencari rezekinya dari Allah Azza wa Jal mencari fadilah rezeki dari Allah Azza wa Jal cari namun di saat dan dikala kita sedang mencari rezeki, jangan selah, jangan melupakan zikir kepada Allah. Allah menambahkan, wadhkurullaha kathira. Sambil mencari rezeki, jangan lupa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau demikian konsepnya, Allah mengatakan la'allakum tuflihun. Pasti kamu semua akan berbahagia. Sehingga agama iya, ibadah Iya, dunia juga dicari. Ketika mencari dunia, jangan lupa zikir, jangan lupa ibadah kepada Allah Azza wa Sehingga konsepnya Islam itu ialah <clears throat> memperhatikan perbaikan agama dan akhirat ini utama. Tapi jangan lupa memperhatikan perbaikan-perbaikan dunia yang halal untuk menopang agama kita, untuk menopang prinsip ibadah kita dan ukhrawiyah kita kepada Allah Azza wa <clears throat> Luar biasa. Itulah Islam. <clears throat> Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam memerintahkan dan menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa melaksanakan perkara yang manfaat. Manfaat untuk agamanya dan manfaat untuk dunianya. Al muslimin rahimakumullah. Perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama kita itu macamnya banyak. Ragamnya banyak. Jumlahnya sangat banyak. Yang dikerjakan sangat banyak. Sangat banyak meliputi semua bimbingan agama Islam dari mulai awal sampai akhir. Itu perkara yang manfaat untuk agama kita. Berkaitan langsung dengan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Namun oleh para ulama kita, <clears throat> perkara-perkara yang bermanfaat untuk agama ini, yang sedemikian luas itu tadi, disimpulkan menjadi dua. Disimpulkan menjadi dua. <clears throat> yang pertama ialah <clears throat> al-ilmun nafi' ilmu yang bermanfaat. Ini landasannya, asasnya. Dan yang kedua ialah al-amalu saleh. Amal saleh, amal kebaikan kepada Allah Azza wa Jal. Ini buahnya. Demikian disebutkan sama para ulama, al-umur an-nafi'a fid din tarji'u ila amrain. Perkara-perkara yang manfaat untuk agama kita kembalinya pada dua perkara. Ilmu yang manfaat dan amal yang soleh. Maka berarti di sini kaum muslimin rahimakumullah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam memerintahkan kita kaum muslimin pemeluk agama Islam untuk memiliki semangat bersungguh-sungguh mencari, mendalami menuntut, mengkaji, menggali, memahami agama Islam ini. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Ilmu tentang Allah Azza wa Jal, tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, tentang agama Islam ini. Ilmu yang didasari Al-Quran, sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman para sahabat. Para tabi'in, atba'u tabi'in. Itu ilmu yang manfaat. Bukan ilmu dunia atau ilmu-ilmu yang justru dilarang oleh agama. Ilmu yang manfaat itu ilmu agama. Dari perkara akidahnya, perkara prinsip keimanannya, perkara ubudiyahnya, perkara hukum syariatnya, perkara akhlaknya, adabnya, muamalahnya, dan semua yang berkaitan dengan ilmu din sampai urusan buang hajat kita. Itu ilmu yang manfaat. Dengan bimbingan Quran, sunnah dengan pemahaman para salaf. Ini harus kita cari. Ya, jangan heran ketika Rasulullah SAW dengan tegas menfardukan, mewajibkan kaum muslimin untuk talabul ilmi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menimba ilmu agama fardu, wajib atas tiap-tiap muslim. Jangan heran pula dalam banyak ayat, dalam banyak hadis, dalam banyak keterangan para ulama disebutkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, keutamaan pencari ilmu, keutamaan halaqah-halaqah ilmu dan keutamaan para ulama. Dikarenakan besarnya ilmu ini kedudukannya dalam Islam sangat bermanfaat bagi Anda. Dengan ilmu yang manfaat, kita menjadi tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini hak, ini batil, perintah, kerjakan, larangan, tinggalkan, hak Allah, hak Rasul, hak uh, ulama dan segala macamnya terbimbing dengan ilmu yang manfaat tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, sebuah ilmu agama akan dinyatakan sebagai ilmu yang bermanfaat apabila satu di dalam mencarinya niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu agama dengan tujuan untuk mengamalkannya. Dengan tujuan untuk mengangkat kebodohan dari kita. Dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Yang mewajibkan kita untuk belajar dalam rangka untuk membela agama Allah, menjaga agama Allah. Ini semuanya ikhlas niatnya, bukan karena jabatan atau kedudukan atau titel atau kemasyhuran atau dunia, bukan. Ikhlas dalam rangka menggapai ridhonya Allah Azza wa Jal. Yang kedua, dikatakan manfaat ketika ilmu itu dicari dari ahlinya. Bukan sembarangan dalam menimba ilmu agama Allah Azza wa Jal. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala salah seorang ulama tabi'in yang terkemuka menyatakan konsep Islam dalam masalah ini. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman takhuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Dinyatakan manfaat ketika kita mengambil ilmu, mencari ilmu dari orang yang tepat. Orang yang mengerti agama dan dengan kriteria-kriteria disebutkan oleh para ulama. Harus selektif. Ini orang siapa, bagaimana akidahnya, bagaimana manhajnya, akidahnya sahih ataukah tidak, manhajnya lurus ataukah menceng, menyimpang, bagaimana keilmuannya, om, om do, omong doang saja ataukah bobot ilmiahnya ada matang ataukah tidak ilmunya dengan siapa dia dulu belajar ilmu agama ini siapa guru-gurunya siapa masyayikhnya bagaimana dia belajar dahulu bagaimana pengamalannya bagaimana akhlaknya bagaimana ibadahnya selektif dan ketat sebab ini menyangkut agama kita menyangkut akidah kita menyangkut prinsip kita. Salah orang bukan semata-mata kita mati. Mati mending, ini mati hati. Salah orang mungkin menjadi kufur, salah orang mungkin jatuh dalam kesyirikan, salah orang mungkin jatuh pula dalam perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan atau kerusakan-kerusakan agama yang lain. Sebabnya agama bukan fisik. Harus selektif. Sehingga dikatakan oleh para ulama, seseorang yang yang yang bisa kita ambil ilmu daripadanya yang pertama ialah sahihul mu'taqad poin-poin ini harga mati nggak mungkin tawar-tawar sahihul mu'taqad harus sahih akidahnya betul-betul akidahnya lurus dengan bimbingan akidah Islam yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak boleh ada penyimpangan akidah yang kedua adalah sihatul manhaj. Sahih, benar, lurus manhajnya. Dalam beragama selalu merujuk pada kitabullah dalam sunnah, Rasul, sunnah Rasulnya Rasulullah Alaihi dan merujuk kepada pemahaman salaf. Dan yang ketiga adalah husnul khuluq. Harus bagus akhlaknya. Dikarenakan seorang dai, seseorang yang menyampaikan ilmu, Bukan semata-mata ilmu yang dia sampaikan, tapi dia harus berikan contoh yang baik kepada para madu'unya, kepada kaum muslimin dengan akhlaknya, dengan muamalahnya, dengan adabnya. Ini tiga poin harga mati. Satu, tidak ada padanya, maka tidak layak diambil ilmunya. Sehingga selektif, jangan sembarangan. Kita konsumsi makan saja selektif, kita berobat saja selektif, kita beli baju saja selektif. Kita eh, mau beli rumah di perumahan Firdaus saja pilih-pilih. Itu urusan duniawi. Apalagi terkait dengan masalah agama kita. Harus lebih selektif para fikum. Ini baru dikatakan manfaat dan berikutnya ketika diamalkan. Sehingga ada poin kedua yang dibawakan tadi. Ilmu yang eh, perkara-perkara yang manfaat untuk agama kita ilmu yang manfaat dengan poin-poin tadi. Dan yang kedua, ada amal soleh. Harus ada amal soleh. Itu merupakan buah daripada ilmu tadi. Kaum muslimin rahimakumullah. Sebuah amal itu dikatakan sebagai amal soleh apabila terkumpul padanya dua persyaratan. Yang pertama ialah ikhlasun niat. Mengikhlaskan niat dia karena Allah dalam beramal. Yang dia cari adalah ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dia cari adalah janji Allah dalam bentuk surga. Yang dia harapkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak ada riak, tidak ada sum'ah, atau tujuan-tujuan duniawi yang lainnya amal dia betul-betul ikhlas lillahi tabaraka wa taala. Dan yang kedua harus dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesuai dengan contoh Rasul, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dua syarat diterimanya sebuah amal. Ketika ada orang yang beramal tidak ikhlas jatuh dalam kesyirikan Mungkin syirik besar, membuat dia murtad dari Islam, atau syirik yang kecil, yang membuat amal dia berkurang atau batal. Ikhlas dia, tetapi tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, maka dia jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan bid'ah. Tertolak semua amalannya. Atau amal yang, yang, yang dia kerjakan tadi. Kata Rasulullah SAW, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amal dengan tambah contoh sunnah dari kami, tertolak amalan itu. Sehingga harus ikhlas dan harus sesuai dengan contoh Rasul sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Ini akan mudah tercapai ketika sudah punya ilmu yang manfaat. Dengan ilmu yang manfaat akan menggiring kita untuk melaksanakan sebuah amal dengan penuh keikhlasan dan dengan contoh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang namanya amal soleh itu meliputi dua perkara. Yang pertama ialah imtitharul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Dan yang kedua, ijtinabun nawahi, menjauhi meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dengan keyakinan itu perkara yang haram. Dengan keyakinan itu perkara yang terlarang baru nah, dikatakan sebagai amal soleh. Amal perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Dikumpulkan jadi satu, namanya takwa Allah, bertakwa kepada Allah Azza wa itulah yang namanya amal soleh. Apa saja? Apa saja? Jumlahnya sangat banyak, meliputi semua bimbingan-bimbingan Islam yang diajarkan Rasulullah SAW dari mulai perkara akidahnya sampai perkara buang hajatnya. Sehingga meliputi Islam secara keseluruhan. Dasarnya ilmu, buahnya adalah amal. Itu perkara yang manfaat untuk kita secara agama kita. Rasul memerintahkan kita kaum muslimin rahimakumullah untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ini semua. Bersungguh-sungguh mengerjakan perkara yang manfaat untuk agama kita. Bersungguh-sungguh untuk menimba ilmu agama yang manfaat. Bersungguh-sungguh untuk beramal saleh. Ini terkait dengan agama. Luas. Yang intinya kita betul-betul mengilmui Islam secara keseluruhan dan mengamalkannya secara keseluruhan. Totalitas, jangan separuh-separuh. Adapun terkait dengan perkara dunia, perkara-perkara yang bermanfaat untuk duniawiyah kita. Ini cukup jelas. Konsepnya sangat jelas. Perintah untuk melaksanakan perkara yang manfaat untuk duniawiyah kita itu perintah untuk mengais rezeki. Perintah untuk mencari usaha. Tidak boleh diam. Tidak boleh menganggur. Apalagi meminta-minta, menyusahkan orang lain. Tidak. Sungguh-sungguh di dalam mencari perkara yang manfaat untuk duniawiyah kita. Kaum muslimin rahimakumullah, perkara duniawiyah itu, perkara rezeki itu dinyatakan bermanfaat apabila terpenuhi padanya ketentuan-ketentuan berikut. Satu, rezeki yang kita cari halal. Harga mati. Tidak diperbolehkan untuk mengais rezeki yang haram-haram. Harus yang halal. Hanya yang halal. Yang haram membahayakan. Yang halal bermanfaat. Yang kedua, upaya kita, ikhtiar kita juga dengan cara-cara yang halal sesuai dengan bimbingan Islam atau untuk kemaslahatan umum yang di dalamnya tidak ada unsur keharuman atau kemungkaran atau pelanggaran agama atau menerjang larangan tidak ada. Ini harga mati. Kalau sampai kita na'udzubillah min zalik menghalalkan segala cara, maka rezeki kita tidak akan barokah, haram, tidak ada manfaat. Yang ketiga, digunakan untuk perkara-perkara yang halal. Dibelanjakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat untuk kemaslahatan kita, anak kita, keluarga kita, duniawiah kita, dan yang paling utama menggunakannya untuk kepentingan agama kita dan ukhrawiyah kita. Rezekinya halal, ikhtiar cara mencarinya juga halal, penggunaannya juga halal. Rasul mengatakan taqullah wa ajmilu fi talab. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dan perbaguslah di dalam mencari rezeki. Bukan semata-mata tolak rezeki, tapi ada jamal indah dalam mengais rezeki. Rezekinya halal, caranya halal, digunakan untuk perkara yang halal. Barakallahu fikum. Ini harga mati. Tapi Usaha kita tadi akan menjadi barokah kalau kemudian diiringi dengan niatan-niatan yang baik. Katanya Syekh Abdul Manan Sa'di rahimahullah, fa awwalu barakati ayakuna muassasan 'ala taqwa wan niyati salihah. Awal keberkahan rezeki kita kalau mengais rezeki itu dibangun di atas asas ketakwaan dan niat-niat yang baik. Apa itu niat yang baik untuk mengais rezeki? Kita mencari rezeki dalam rangka untuk istighna mencukupkan diri dengan apa yang kita punya, jangan menyusahkan orang lain, jangan meminta-minta mengemis kepada orang lain. Istighna untuk menjaga yang namanya afaf kehormatan diri istighna. Yang kedua, kita mengais rezeki itu dalam rangka untuk menggunakannya dalam perkara-perkara yang halal dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla mencari dunia untuk kepentingan akhirat ketakwaan kepada Allah azza wajalla Beliau mengatakan wa min barakatir rizqi ay waffaqal abdu li wad'ihi fi al wajibati wal mustahabba. Termasuk barokahnya rezeki ketika seorang hamba itu diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala meletakkan rezekinya di tempat-tempat yang Allah wajibkan atau yang Allah sukai yakni untuk kepentingan agama kita baik itu amal yang wajib atau amal-amal yang sunnah rezekinya ada barokah dikatakan sebagai dunia yang bermanfaat Wamin barokat rezeki kata beliau termasuk barokahnya rezeki juga Allah yansal abdul fadla fil muamalah Seorang hamba jangan saya melupakan, jangan saya melupakan memberikan fadilah keutamaan kepada orang lain dalam muamalah transaksi jual belinya. Di antaranya ketika ada orang yang ngutang pada kita orang tidak mampu bayar dikasih kemudahan waktu berikutnya imbarul muksir syukur-syukur diikhlaskan nah, gitu ya kalau memberikan tangguhan waktu hukumnya wajib. punya wajib ya Pak. Dimaafkan, diikhlaskan. Itu afdal surga tempatnya. Demikian. Kalau demikian konsepnya barakallahu fikum. Yang namanya rezeki itu menjadi rezeki yang barokah. Rezeki yang halal. Bermanfaat untuk kita. Dan tentunya tidak boleh melalaikan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu La tulhikum amwalukum wala أولادكم an ذكر Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Barang siapa yang berbuat semacam itu, maka sungguh mereka adalah orang yang merugi. Rugi dunianya, rugi agamanya, rugi akhirat. Ini yang manfaat dalam urusan dunia. Jadi ada konsepnya. Inilah yang diberitakan Rasulullah SAW. Sungguh-sungguhlah di dalam malam melaksanakan atau mengerjakan perkara yang manfaat untuk kita, manfaat bagi agama kita, dengan ilmu yang manfaat, dengan amal yang saleh, dan yang manfaat untuk duniawiyah kita, dengan rezeki yang halal, dengan cara yang halal, digunakan e, untuk perkara yang halal, dengan niat yang baik, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak melupakan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tercapai kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan mendapatkan sa'adah dunia wa sa'adatul akhirah. Mendapatkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kita akan damai, akan tenang jiwa kita dengan iman dan ilmu yang manfaat. Kita akan tenang, sejahtera, dengan rezeki yang halal. Kita akan menjadi hamba Allah yang beriman, yang saleh, yang bertakwa dengan ilmu dan amal saleh tadi. Kita akan menjadi hamba Allah yang qanu'un zahid, qanaah, zuhud hanya hal eh, yang perkara hal yang, yang yang kita cari, yang kita cari, yang kita capai, yang kita makan. Betul-betul bahagia dunia dan bahagia akhirat. Itu yang diinginkan oleh Islam untuk segenap kaum muslim. Tayyib. Ikhwanamdina azakumullah. Untuk mendapatkan itu semua. Perkara yang manfaat bagi agama kita, perkara yang manfaat bagi duniawiah kita. Di situ Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan adanya tiga asas ada tiga fondasi yang begitu penting mendapatkan perkara-perkara tadi. Barang siapa yang memiliki tiga fondasi ini sukses Insya insyaallah taala. Satunya hilang, maka jangan banyak berharap. Dia hanya bermimpi tapi nggak ada kenyataannya dalam kehidupan dia sehari-hari. Tiga prinsip disebutkan dalam hadis Yang pertama ialah adanya al hersu wal ijtihad. Adanya kesungguh-sungguhan, adanya keseriusan di dalam upaya dia menggapai perkara manfaat bagi agamanya dan bagi dunianya. Itu mengatakan ihris yang sungguh-sungguh, yang serius. Jadi perlu yang namanya hirsun wajtihad, keseriusan, kesungguh-sungguhan untuk berilmu, untuk beramal, mengais rezeki. Di sini Islam barakallahu fikum mengecam sifat yang namanya kaslan atau kasal. Mengecam yang namanya tindakan pemalas. Malas menimba ilmu, dikecam. Malas beramal, dikecam. Pengangguran, malas mengais rezeki juga dikecam. Rasul bertawud kepada Allah Azza wa Jal dari yang namanya al-kasal. billah minil ajzi wal kasal. Aku bertawud kepada Allah kata Rasul dari sikap ketidakmampuan dan malas. Sehingga muslimin bukan pemalas. Muslimin bukan pengangguran. Muslimin itu punya cita-cita, punya planning yang jelas semangat berilmu, semangat beramal saleh, semangat mengalir rezeki yang halal. Ini yang pertama, barang siapa yang kemudian bermalas-malasan, tidak punya semangat dan kesungguh-sungguhan, maka yang ada cuma mimpi saja. Bayangannya sudah dapat banyak yang manfaat. Begitu dia melek gini, kosong plong, fata morgana bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan perkara yang manfaat? Ilmu aja nggak pernah dia pelajari. Halakah-halakah ilmu aja nggak ada dalam kampusnya dia. Majlis-majlis ilmu aja dia jauhi. Disuruh beramal aja malas. Disuruh kerja nggak mau. Kamu dapat apa? Barakallahu fikum. Maka yang pertama harus ihris subuh subuh. Yang kedua, Konsep yang kedua ialah luka al-'abdu aturukan nafi'ah. al nafi'ah, seorang hamba harus menempuh cara-cara yang bermanfaat dan sebab-sebab yang bermanfaat untuk mendapatkan kemanfaatan agama dan dunia tadi. Tentunya perkara, uh, tentunya sebab atau cara atau kefiah atau tariqah yang manfaat tadi adalah aturukus syariah, cara-cara syar'i. Harus lurus jalannya, harus benar jalannya, harus betul caranya. Barakallah fikum. Seperti yang digambarkan tadi ketika mencari ilmu yang manfaat dengan konsep-konsepnya Ketika dia beramal soleh dengan konsep-konsepnya. Ketika dia mengasih rezeki dengan konsep-konsepnya. Harus dengan jalur yang benar. Kalau hanya semata-mata kesungguh-sungguhan, punya semangat, tapi caranya salah, maka dia akan terjatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran agama yang menghancurkan agamanya dan bahkan menghancurkan dunia. Muspro nggak ada gunanya, punya semangat tapi nggak ada ilmu yang membekingi dia atau yang membelakangi dia. Caranya harus tepat. Bagaimana? Ini terangkan tadi. Ilmu yang manfaat itu harus begini, harus begini, harus begini. Ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu perkara akidah sampai perkara buang hajatnya, ilmunya dengan dasar Quran, hadis, terangan para sahabat, para para salaf, ikhlas niatnya, Ah, barakallahu fikum teman-teman, baikum Allah azza wajal. Naam, kemudian e, dicari dari orang yang tepat, gurunya benar, akidahnya, e, manhajnya, akhlaknya dan segala macamnya. Yang terangkan tadi, itu caranya benar. Beramal saleh, ikhlas dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengais rezeki dengan rezeki yang halal, dengan cara yang halal, digunakan untuk perkara yang halal, dengan niat yang baik dan segala macamnya dengan cara seperti kalau itu yang dia tempuh, luar biasa. Semangat punya, kesungguh-sungguhannya luar biasa, ditempuh dengan jalur yang benar. Masya Allah, luar biasa. Dia sudah di atas siratul mustaqim. Tinggal melengkapinya dengan konsep dan prinsip yang ketiga. Prinsip yang ketiga ialah al istiaanatu billah Al-isti'anatu billah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Rasul mengatakan wasta'in billah wala ta'jaz. Dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa tidak mampu. Ini penting. Isti'anah billah. Meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrahkan dia pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap daya, segenap upaya yang dia miliki semuanya dipasrahkan kepada Allah. Ikhtiarnya, tawakalnya kepada Allah, sandarannya kepada Allah, mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah semata. Tidak menggantungkan pada kemampuan pribadi. Betul-betul terkait dengan Allah tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah, mohon kemudahan kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, sangat dekat kepada Allah, merasa perlu dan butuh kepada Allah. Maka di sini akan tercapai puncak puncak penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Efeknya dahsyat. Kalau seorang hamba itu barakallahu fikum sudah punya kesungguh-sungguhan, dalam mencari perkara manfaat untuk agama dan dunianya, caranya benar disertai dengan minta tolong kepada Allah, efeknya dahsyat. Ketika dikasih kemudahan-kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk melaksanakan perkara-perkara tadi. Tambah syukurnya, tambah tawabuknya tambah ibadahnya, tambah dekat kepada Allah. Tidak takabur, tidak ujian takjub, tidak berbangga-bangga dengan apa yang dia punya, melaksanakan hak Allah dan Rasulnya, hak hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Dahsyat. Justru semakin memperindah agamanya dan dunianya. Barakallah cukup. Ketika ditimpa suatu musibah, gagal, usahanya gagal atau usahanya bangkrut, maka dia akan memiliki sikap sabar dalam menghadapi musibah-musibah Tahu ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia pasrahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Sabar. Tidak akan berkeluh kesah. Tidak akan depresi. Tidak akan sok. Tegar dia. Tabah dia. Kokoh dia dalam beragama dan dalam menghadapi musibah-musibah yang ada. Kenapa? Dikarenakan semua itu dia pasrahkan kepada Allah, isti'anah billah. Tenang jiwanya. Ada, ada, ada, kaya, miskin, fakir. Biasa begitu. Tenang ada. Kaya, ya bersyukur. Miskin, fakir, ya sabar. Itu luar biasa efek. Al-isti'anah billah. Ketika mendapatkan yang namanya musibah, maka dia akan mengatakan Allah masyafa. Maka saya mengatakan tadi, apabila ditimpa musibah, jangan mengatakan kalau seandainya begini, pasti akan begini. Coba kayak gini, maka begini. Hah? Gak demikian. Tapi akan mengatakan Allah masyafa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya sudah, ini merupakan musibah dari Allah Azza wa Jal, takdir dari Allah Azza wa Jal, diimani, Barakallahu Tenang. Dan itu akan betul-betul membawa ketenangan hati, ketenangan jiwa. Barakallahu itu Ada yang ketiga. Kalau dia punya kesungguh-sungguhan, semangat tinggi. Caranya benar. Tapi tidak ada isi anak kepada Allah. Ini bahaya. Dikasih kemudahan, dikasih rezeki, dia akan sombong, dia akan takabur, dia akan ujub, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain. Hancur agama dia, hancur amalan dia, hancur ilmunya dengan perkara-perkara tadi. Dikasih musibah, dikit aja sudah berkeluh besar, Wah, gimana ini? Riben dia, Seakan-akan dia makhluk yang paling menderita di dunia ini. Padahal harus dikit Apalagi dikasih musuh yang sangat besar. Wah, langsung depresi, shock. Menghancurkan agamanya, menghancurkan amalnya, menghancurkan ilmunya, menghancurkan segala Sehingga harus ada tiga prinsip tadi. Serius, sungguh-sungguh, semangat, caranya benar sesuai dengan bimbingan syariat, dan yang ketiga isti'anah kepada Allah, minta tolongnya kepada Allah Azza wa Jalla semata, memasrahkan bertawakal sepenuhnya kepada Allah disertai dengan ikhtiar yang benar sesuai dengan bimbingan baru akan tercapai perkara yang manfaat untuk agama kita dan dunia. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dicukupkan atau ada yang mau tanyakan? Hmm, hmm. Monggo, kalau ada yang mau tanya ya paling tidak sampai jam 6 lah. Kalau tidak ada ya, ya sudah. Ya, Tatkala kita datang ke masjid dalam keadaan masbuk mendapati imam sudah ruku. Ketika kita masuk ke dalam sof dan takbiratul ihram ini rukun disertai dengan angkat tangan. Maka begitu kita angkat tangan dengan takbir Allahu Akbar, tangan tidak sedekap. Tapi langsung takbir yang kedua kalinya tangan turun untuk ruku. Allahu Akbar, Allahu Akbar ruku. Takbir pertama itu takbiratul ihram, hukumnya rukun solat, pembuka, eh, pembuka solat. Takbir yang kedua disebut dengan takbiratul intiqal. Takbir pindah gerakan ke ruku. Ini adalah fatwanya para ulama kita dulu maupun sekarang. Kenapa nggak sedekap? Tapi langsung dikarenakan makomnya bukan makom membaca. Makom kita bukan makom membaca iftitah, wala al-fatihah, wala surat. Makomnya kita makom mutaba'atul imam. Paham ya? Mengikuti sang imam. Maka langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar ruku. Paham? Nah, barakallahu yang lain? <clears throat> Iya, Pak. Assalamualaikum. Tadi Bapak mengatakan kayaknya susah diterapkan. Tapi nyuruh saya nyebutkan kesalahannya apa ini. Ya. <laughs> Artinya Bapak menyebutkan apa? Eh? Ya? Dari kaitannya terkait dengan Bapak apa ini? Terkait dengan terkait dengan pribadi kita atau terkait dengan siapa? Kalau dalam pandangan Islam, apa yang disebutkan tadi dimulai dari individu kita masing-masing. Dimulai dari individu kita masing-masing. Karena Rasul dalam uh, riwayat tadi sabda beliau ditujukan kepada individu kaum muslimin ihris ala main kaum. sehingga itulah Islam di dalam membentuk dan berupaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang ada itu nggak lewat atas tapi lewat arus bawah para itu dikembalikan kepada individu kita masing-masing mulai dari kita sekuat tenaga kita mengupayakan dan mewujudkan hal tadi dalam kehidupan kita lanjut pada keluarga kita terus demikian kita istri kita anak kita family kita, tangga kita. Terus semakin luas, semakin luas, semakin luas. Uh, apa namanya konsepnya? Ketika masing-masing individu itu sudah bagus dengan prinsip tadi, otomatis dengan sendirinya akan bagus masyarakat tadi. Kalau bagus masyarakatnya, yang namanya masyarakat kan dari individu individu orang kan gitu ya misalnya eh, perumahan Firdaus yang sedemikian gedenya ini itu kan dari satuan individu dari rumah rumah rumah rumah rumah rumah jadi perumahan gitu ya individu jadi sebuah masyarakat ketika masing-masing individu itu melaksanakan prinsip tadi dan dia bagus terwujud masyarakat yang bagus begitu bagus masyarakatnya otomatis yang di atas menyesuaikan. Itu e, konsepnya dan itu pengalaman yang ada. Sekarang Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya kita perhatikan, beliau tidak memulai dari atas. Coba dibaca kembali Sirah Nabawiyahnya. Pernah kita baca? Baik dalam e, terutama pada fase Mekah Pernahkah Rasul berpikir bagaimana caranya untuk menguasai yang bagian atasnya? Dengan atas dibiarkan ke bawah. Jawabannya nggak pernah. Rasul dari bawah dengan mendakwahkan tauhid, akidah yang benar, iman yang lurus, amal yang saleh, memberantas syirikan, kufuran, penyimpangan, kemungkaran dari bawah. Satu persatu istrinya dulu Khadijah dapat, Bakar dapat, oleh Utsman dapat, sobat Ali dapat, Bilal satu satu satu satu. Terus semakin lama semakin banyak banyak banyak banyak banyak banyak. Ya benar perjuangan. Namanya juga banyak orang, kan semuanya orang baik kan gitu. Perjuangan. Tapi diwujudkan. Pindah ke kota Madinah, nah gitu ya. Semakin besar, besar, besar, besar, besar. Begitu besar, otomatis jadi menang kan begitu ya ada perjuangan tentunya perjuangan diri kita pribadi perjuangan menyampaikan kepada orang lain dan perjuangan untuk mewujudkan nanti di skala yang sangat besar Ini dari awal dari, dari bawah gitu bang ya iya, begitu ini konsep yang disampaikan dalam demikian jadi nggak usah terlalu pusing memikirkan yang yang gede-gede gitu pak sini gimana negara siji ya ini angel temenan ki mau di terapkan nih gimana terlalu mulu pak pikir pusing dikarenakan memang bukan dari atas sana caranya dari bawah gimana saya ngaca saya gimana saya sudah punya ilmu belum ya sudah punya ilmu yang manfaat belum ya sudah beramal soleh belum ya <clears throat> ini pengangguran apa cari rezeki ini nah, ya saya sudah cari rezeki enggak sudah halal tidak begitu ya. Sudah digunakan untuk perkara yang baik tidak Kita. Lalu keluarga kita, anak kita terus begitu melebar, melebar, melebar. Kalau masing-masing dihidupkan konsepnya, insya Allah akan terwujud perkara <clears throat> ya, itu sambil dipikir. Nah, tapi menyelesaikan yang masing-masing tadi. Ada kalanya sukses sampai atas, ada kalanya sampai paruhnya ada kalanya sampai sekian orang, ada kalanya sukses untuk diri kita masing-masing. Itu yang paling penting. Diri kita masing-masing. Yang paling penting. Allah Ta'ala Kurang lima menit Wah bingung ini Yang mana nih Monggo Bapak Pak. Jawabannya panjang gitu Pak. Nah, tapi kalau langsung dipangkas begitu dengan contohnya sih malah bagus ya. Hmm. Kepingin nolong orang, tapi nyolong dulu. Nah, itu namanya keblinger. Itu bukan namanya bid'ah hasanah, tapi namanya keblinger. Masa nolong orang lain mengorbankan kita sendiri. Nah gitu ya. Kita mencuri, itu kan menghancurkan diri sendiri menjerumuskan kita dalam berkahnya haram pada agama. Kitanya hancur. Yang senang orang lain. Itu namanya keblinger. Dalam Islam tidak diperbolehkan menempuh cara-cara haram. Baik untuk maslahat kita atau maslahat orang lain. Niat yang baik itu harus diiringi dengan cara yang baik juga. Paham ya? Kepikiran orang lain bagus. Wah, pikiran betul ini Duh, pro-pro ki akeh temen ki ya. orang-orang miskin. Oke tenang ki. Pusing dia gimana caranya nih membantu kok nggak mampu gimana caranya? Gitu. Itu kelihatan sangat bagus. Tapi cara untuk ke arah sana juga harus bagus sesuai dengan pilihan Islam. Tidak bisa muluk-muluk ya pribadi lah pak yang kita punya entah ngasih orang seribu, walau sepuluh ribu, walau seratus ribu, walau ngasih beras kilo, walau lima kilo, atau apa. Yang penting sudah wujud niatnya. Menolong iya, caranya juga. Ini yang kita jawab. Kalau mau dibahas masalah bid'ah hasanah, ketahuan dan Pak terlalu panjang itu harus saya terangkan dulu apa itu bid'ah dan segala macamnya. Kemudian apakah ada hasanah atau kesayi'ah. Wah panjang itu pak. Intinya, intinya tadi niatan yang baik harus disertai dengan cara yang syar'i. Harus dua tadi. Ikhlas itu niatan yang baik sesuai dengan bimbingan Rasul itu cara yang baik. Tambah. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sudah jam 6. Cekap? Kalau kebanyakan kelamaan nanti muncul setannya. <coughs> eh, barakallah itu. Kurang ya kurang bagus. Satu jam cukup. Nah gitu ya. <coughs> Wah, kayak robot ya. <coughs> Oh itu J pak J J yang diharapkan jangan cuma tanya betul apa betulnya pak <laughs> ditunggu kiprah berikutnya eh, eh. kalau semuanya betul saja betul oh betul ya nggak jadi jadi pak hmm. tapi harus ada kiprah berikut tahun setelah itu dan masing-masing memberikan yang yang mampu sesuai dengan kemampuan betul pak Nah, salah itu Pak. Sahih beritanya Pak. diharapkan kemudian tahun berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.